Apakah takdir itu yang baik ataupun yang buruk? Pada pertemuan yang lalu kita telah menyinggung atau membahas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan ada yang diistilahkan dengan takdir kauni, ada yang takdir syar'i yakni Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan terkait dengan kejadian-kejadian yang ada di alam semesta ini. Maka apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan berupa kauni ini mesti akan terjadi. Apakah kejadian tersebut dianggap atau dinilai baik sesuatu yang menyenangkan hamba atau kejadian tersebut sesuatu yang hakikatnya tidak disukai oleh seorang hamba. Berbeda dengan yakni takdir syar'i. Allah menetapkan, Allah menginginkan hambanya berjalan di atas syariat Allah, di atas perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yakni menjalankan ketaatan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang seperti ini, takdir yang sifatnya syar'i terkait dengan aturan-aturan agama, maka kadang tidak mesti terjadi pada seseorang. yakni ada saja orang yang ingkar ada saja orang yang melanggar dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka barakallahu fikum di siang hari ini kita akan membahas sedikit terkait dengan yakni pembelaan orang yang melakukan dosa pembelaan orang yang melakukan dosa dengan berdalil bahwasanya dosa yang dia lakukan maksiat yang dia lakukan kesyirikan, ya, dosa-dosa ya, besar atau yang lainnya, mereka membela, menganggap benar bahwasanya perbuatan tersebut yakni sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mendengar atau melihat dari kalangan manusia ketika dilarang atau ketika ditegur oleh kita bahwasanya apa yang engkau lakukan ini adalah perbuatan dosa. Ini adalah perbuatan yang melanggar Allah Subhanahu wa taala, melanggar Islam. Namun mereka naam berdalil bahwasanya apa yang mereka lakukan adalah sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah. Artinya jangan saya disalahkan dengan perbuatan yang saya lakukan. Naam barakallahu fiik. Kita baca barakallahu fikum keterangan dari Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau mengatakan nahnu naz nahnu dzakarna anna kullasyai'in qad kadzabahu Allah. Kami telah menyebutkan pada pembahasan yang telah lalu sesungguhnya segala sesuatu sungguh telah Allah tetapkan. Allah telah tulis, Allah telah catat segala sesuatu yang menyenangkan atau tidak ini semua telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu syai'in bimasyiatillah, segala sesuatu ini dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu syai'in makhluqun lillah, segala sesuatu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini telah kita sebutkan dan kita meyakini fahal hadzal imanu yastalzimu ayyakuna lil asi hujjatan alal ma'siyah aula apakah dengan keimanan yang kita yakini tersebut ya semua segala sesuatu yang terjadi ini telah Allah tetapkan telah dikendaki oleh Allah Subhanahu wa taala semua telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala mengharuskan dengan keyakinan tersebut kemudian ya naam ketika seseorang bermaksiat naudzubillah dia berhujah ini ya, yang kita lakukan yang saya lakukan ini adalah takdir Allah ya, jangan salahkan saya ya, nah, apakah demikian maksudnya ya, naam kamalau amsakna rojulan ya'sillaha sebagaimana kalau kita menahan seseorang Ketika mau melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, faqulna lahu lima taf'al. Ya, lima taf'alul maksiyah. Ya. Yakni kita katakan kepadanya, "Kenapa engkau melakukan maksiat?" Ya. Kemudian orang ini faqala "Hadza biqada'illahi wa qadri. Ini kan ketetapan Allah. Ini kan takdirnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan salahkan saya, kita punya urusan sendiri-sendiri. Ya. Saya akan bertanggung jawab. Ya, kamu urus sendiri kamu saja, saya urus diri saya. Jangan salahkan saya. Ini ada sebagian orang seperti itu. Ya. Fahada sahih. Ya. Naam. Lakina idza jaa bihadhil kalimah liyahtajja biha 'alal musimal 'alal ma'siyah fanaqulu hadzal hujjah batilah ya. Kalau yang dimaksud ya, ketika semua telah ditakdirkan oleh Allah. Apakah yang baik yang buruk telah ditakdirkan oleh Allah. Kalau yang dimaksud jawabanmu seperti ini ya benar. Ya. Semua telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang baik ataupun yang buruk. Sebagai telah lalu pembahasan kita mengingat agar tidak salah paham. Ketika Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan suatu musibah mentakdirkan suatu kejelekan bukan karena keinginan Allah semata-mata kepada zat tersebut. Ya. Namun Allah menginginkan yakni yang lain. Nah, ketika ada orang yang kafir, ya, ketika ada orang yang kafir yang tidak menerima aturan agama Islam ini, bukan Allah mencintai zat kekafiran tersebut namun Allah mentakdirkan adanya kekafiran, ada orang yang kafir karena ingin ya, yakni orang yang mukmin, orang yang Islam. Ini orang yang beriman dengan aturan agama, orang yang pasrah dengan aturan agama sehingga di situ adanya yakni dakwah. Ya. Ada orang yang mendakwahkan al-haq, sehingga adanya jihad fisabilillah. Naam. Yakni tidak sia-sia Allah menciptakan al-jannah wanar. Sehingga Allah menetapkan adanya kekufuran karena ada tujuan yang lain. Secara zatnya tidak senang. Ya. Nah, namun ingin tujuan yang yang lain. Barakallahu Ini kalau yang dimaksud ini takdir Allah adalah sesuatu yang telah ditetapkan semata-mata semata-mata itu, ya benar. Yang baik yang buruk ini semua telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lakina idza jaa bihadhil kalima liyahtaj biha 'alal ma'siyah. Namun kalau yang kamu maksud mendatangkan, mengucapkan ucapan tersebut untuk berhujah, yakni atas maksiat yang kamu lakukan maka na'am hadhil hujjah batilah ini dalil yang salah ya. demikian jadi kalau maksudnya saya jangan disalahkan dengan maksiat yang saya lakukan ini nggak benar berdalil dengan takdir ya. Naam wala bil qadar ala maksiatillah azza wajal maka tidak ada dalil atasmu tidak ada dalil yang membela kamu kalau engkau melakukan maksiat itu dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala hal tersebut berdasarkan firman Allah taala dalam surat Al-An'am ayat yang ke-148 dalam surat Al-An'am ayat yang ke-148. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sayaqulul ladzina asyraku law syaa Allah ma asyrakna wala abauna wala harramna min syai' kadzalika kadzdzabal min qablihim hatta dzaku ba'sana." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sayaqulul ladina asyraku" akan berbicara orang-orang yang melakukan kesyirikan, kesyirikan perkara yang haram. Ya, dosa besar di antara dosa-dosa besar yang ada, ya. Karena dia melanggar terkait dengan aturan Allah, ya. Lau Allah, kalau seandainya Allah berkehendak, ma asyrokna, niscaya kami tidak akan melakukan kesyirikan, wala abauna, tidak pula nenek moyang kami yang mengajarkan ajaran syirik tersebut. Walah haram namin syai' dan tidak pula kita mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan. Kadzalika kadzdzabal ladina min qablihim. Demikianlah kedustaan orang-orang sebelum mereka hatta zaku sana sampai mereka merasakan azab siksa dari kami. Ya. Di sini barakallahu fikum seolah-olah ya, Ayat ini membela mereka yakni apa? Naam dia melakukan kesyirikan begitu pula nenek moyang mereka. Ya, ini takdir Allah. Namun dari sisi mana Allah tidak ridho? Allah menimpakan azab. Ya. Allah menimpakan musibah kepada orang tersebut dengan sebab kemaksiatan di sini contoh sebuah kesyirikan kepada mereka menunjukkan apa? Falam yukirrahumullahu subhanahu wa ta'ala ihtijajihim. Ya, menunjukkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menetapkan, tidak membenarkan mereka atas ya, alasan mereka bahwasanya mereka benar tidak boleh disalahkan ketika melakukan kemaksiatan. Ya. Kalau memang itu perkara benar, naam Allah tidak akan mengazab mereka. Nah, Allah tidak akan mengazab orang yang taat, sholat dengan ikhlas, puasa. Allah mengazab orang yang meninggalkan amalan ter tersebut. Nah, ini yang pertama yang menunjukkan bahwasanya ya, hujah mereka, alasan mereka, bahwasanya perbuatan mereka kemaksiatan mereka di atas takdir adalah alasan yang salah yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta dzaku ba'sana lafaz ini ya sehingga mereka merasakan azab kami, siksa kami walau kana lahum hujjah fi dzalika ma adzaqahumullah ba'san. Kalau seandainya mereka memiliki hujah yang membela mereka, maka Allah Subhanahu wa taala na'am tidak akan menimpakan merasakan siksa kepada mereka. Barakallahu fiik. Naam. Walakinna sayuradu alaina maurida khilafin ma qararnahu. Sayaqulu qail alam yakul Allah alam yakul Allah subhanahu wa ta'ala ittabi ma uhiya ilaika min rabbik la ilaha illa huwa fa'arid anil musyrikin walau syaa Allahu ma asyraku wama ja'alnaka 'alaihim hafizan wama anta 'alaihim biwakil ya. Namun barakallahu fikum ya, yang namanya orang ketika disalahkan ya, ini akan cenderung membela ya. Tabiat manusia secara umum demikian ya. Seseorang ketika disalahkan ini mereka akan mem membela sehingga ketika diterangkan ayat tadi, ya, naam ada orang yang mencari dalil, ya, mencari dalil lain yang seolah-olah akan membenarkan mereka. Maka di sini digambarkan oleh Syekh Al-Alamah Ibn Utsaimin rahimahullah, ya. Mereka mendapatkan dalil yang seolah-olah membela mereka. Yakni dalam surat Al-An'am 106 Ya. Dalam surat Al-An'am 106 ini seolah-olah mereka mendapatkan dalil sebagai angin segar agar bahwasanya benar amalan maksiat dia adalah sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah ya dengan alasan tersebut sehingga tidak disalahkan ya. Allah berfirman ittabi ma uhiya ilaika min rabbik la ilaha illa huwa fa'arid anil musyrikina walau sya'allahu ma asyraku wa ma ja'alnaka 'alaihim hafidha wa ma anta 'alaihim biwakil ittabi ikuti oleh kamu wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam ma uhilaika ma uhiya ilaika apa yang diwahyukan kepadamu min rabbika dari Rabbmu Allah Subhanahu wa taala La ilaha illahu Tidak ada sembahan yang berhak diibadai kecuali dia Fa'arid anil musyrikin Berpalinglah engkau dari orang-orang musyrik Walau sya Allah Kalau seandainya Allah berkehendak Ma'asyroku Niscaya mereka tidak melakukan kesyirikan ya. Rasul mendakwahkan La ilaha illallah Namun ternyata masih ada orang yang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala ya. Di sini Allah mengatakan walau sya Allah kalau seandainya Allah berkehendak asyraku niscaya mereka tidak akan melakukan kesyirikan. Ya, lafaz ini yang seolah-olah membela kalau kesyirikan yang mereka lakukan maksiat ini ya, adalah takdir Allah jangan disalahkan. Lafat ini ya. Wama jaalna ja'alnaka 'alaihim hafidha. Ya, namun ayat lafat uh, eh, lafaz berikutnya yang justru nanti memberikan faedah bukan demikian maknanya. Wama jaalna ja'alnaka 'alaihim hafidha. Tidaklah kami menjadikan engkau wahai Nabi Muhammad SAW untuk hafidha, menjaga mereka artinya mereka harus mendapatkan hidayah. Tidak melakukan kesyirikan. Wama ma anta 'alaihim biwakil dan tidak pula ya kamu wahai Nabi Muhammad SAW atas mereka sebagai yakni apa wakil pembela nah. jadi barakallahu fikum seolah-olah ayat ini hujah penguat bagi mereka yang melakukan dosa atas mengatasnamakan takdir untuk dibenarkan ya. Fakaifa taqulu innallaha abtala hujjatal ladina qalu law syaa Allah ma asyrakna wala abauna wallahu azza wa jalla yaqul walau sya Allah ma'asyraku ya fal jawab maka jawabannya demikian ya hunaka farkun bainal muradi fil ayatain ya di sana ada perbedaan di antara dua ayat tersebut ya yakni pada surat surat al Al-An'am 148 dengan surat Al-An'am 106. Ya, berbeda. Ittabi ma uhiya ilaika min rabbika la ilaha illa huwa fa'arid 'anil musyrikin walau sya'allahu ma asyraku. Dalam surat Al-An'am ini, ittabi ikutilah ma uhiya ilaika apa yang telah diwahyukan kepadamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min rabbika dari Rabbmu la ilaha illallah la ilaha illa yakni untuk mendakwahkan la ilaha illa mengamalkan la ilaha illallah fa'arid anil musyrikin dan berpalinglah kamu dari orang-orang musyrik walau sya'allahumma asyraku kalau seandainya Allah berkendak niscaya mereka tidak melakukan kesyirikan hada tasliyatul li rasuli sallallahu alaihi wasallam ini adalah maksudnya sebagai penghibur dari Allah Subhanahu wa taala na'am terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena apa? Rasul berdakwah tauhid la ilaha illallah, keluarganya menentang, kaumnya menentang, seluruh umat menentang, ya. Seolah-olah beban yang Allah perintahkan sebagai rasul mubashirin wal mundirin memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan kalau eh, masih ada yang melakukan kesyirikan ini berarti tidak berhasil dakwahnya ya. nah beban bagi Rasul SAW maka Allah mengatakan demikian ya. ini adalah hiburan bagi Rasul SAW ya. nah kalau Allah berkehendak tidak ada yang syirik Allah akan mentakdirkan demikian namun Allah tidak Demikian dari sisi takdir kauni. Ya. Ini adalah maksudnya hiburan, bukan untuk membela orang yang melakukan kesyirikan. Ya. ini apa Rasul? Kamu menjalankan perintah Allah berupa perintah untuk mendapatkan la ilaha illallah. Setelah engkau menyampaikan, kok masih ada di antara umat kamu yang melakukan kesyirikan? Setelah itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Antum hanya sekedar menyampaikan saja. Mereka masih melakukan kesyirikan, urusannya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hiburan, ya. Hiburan bagi Rasul SAW Apa yang kamu sampaikan wahai Rasul Naam Ketika sudah menyampaikan La ilaha illallah Ini perkara yang benar Hasilnya urusan Allah subhanahu wa ta'ala Kalau Allah menghendaki semuanya di atas tauhid Naam, niscaya Allah akan bisa melakukan. Namun Allah tidak menghendaki demi demikian. Jadi pada ayat ini adalah hiburan dari Allah Subhanahu wa taala, yakni yubayyinullahu lahum anna syirkahum waqi'un bi masyiatillah. Allah menerangkan kepada mereka bahwasanya kesyirikan yang mereka lakukan ini terjadi dengan kehendak Allah, ya. Sehingga ayat ini min ajli ayat ma'an Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini adalah agar sebagai penang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ya'lamu annahu idza kana bi masyiatillahi fala budda ayyaqa. Ya. Kalau ini ya, musibah atau kemaksiatan yang ada ini adalah dengan kehendak Allah secara kauni ya, penciptaan Allah Subhanahu wa taala, pengaturan Allah terhadap alam semesta ini ini mesti akan terjadi wa yakunu bihi sehingga Rasul sallallahu kemudian tetap akan apa namanya ridho ya ini memang ketetapan Allah saya sudah berusaha menyampaikan kebenaran al-haq namun tetap aja ada orang yang melakukan kemaksiatan ya sehingga ayat ini bukan membela mereka namun ayat ini yaitu surat Al-An'am 106 ini ya, sampai 108 ini maksudnya sebagai hiburan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah. Adapun ayat yang pertama yang telah kita sampaikan, sayaqulul ladzina asyraku law syaa Allahu akan berkata orang-orang yang melakukan kesyirikan, jadi ada orang yang melakukan kesyirikan, kemudian dia mengatakan lausha Allah ma asyrokna. Seandainya Allah berkendak niscaya kita tidak akan melakukan kesyirikan. Ya. Ini orang musyrik melakukan kesyirikan berdalil bahwasanya kalau Allah ya, tidak mentakdirkan saya melakukan kesyirikan, nggak mungkin akan terjadi. Ya, jadi mereka berdalil naam bahwasanya kesyirikan yang mereka lakukan dengan takdir Allah sehingga jangan disalahkan. Ya, naam. Fa inna abtalallahu dzalika li'annahum yuriduna ayyahtaju bil qadar ala syirki wal ma'siyah. Namun sebagian telah diterangkan lagi ya, pada ayat yakni yang awal Allah me, yakni menyalahkan mereka karena apa tadi dengan lafadz hatta dzaku ba'sana sehingga mereka merasakan siksa azab dari kami. Ketika orang musyrik melakukan kesyirikan kemudian Allah timpakan yakni bencana kepada mereka menunjukkan pelaku kesyirikan maksiat tersebut tidak bisa berdalil nam berhujah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala untuk membenarkan perbuatan mereka karena adanya azab dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiqh. Naam. <clears throat> Namun keadaannya berbeda ayuhan nas, berbeda ketika Naam. Ihtaju bil qadar litaslimi bihi ma'a salahil hal laqabilna dzalika minhum kama law annahum indama asyraku qalu hadza syai'un waqa'a bi masyiatillah walakinna nastaghfirullah wa natubu ilaih min dzalik laqulna antum shadiqun ya namun berbeda keadaan seseorang ketika dia mengatakan ya na'am terkait dengan perbuatan maksiat atau syirik yang mereka lakukan ya, kemudian dia memperbaiki keadaannya dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala maka kita terima ucapan dia sebagaimana contohnya lau annahum indama ashroku, ketika mereka terjatuh melakukan kesyirikan ya naam kemudian dia mengatakan hada syai'un waqa'a masyiatillah. kesirikan yang saya lakukan tadi atau kemarin waktu saya belum taklim ya, karena saya belum tahu ini adalah dengan kehendak Allah terjadinya walakinna nastaghfirullah. Namun saya sudah bertobat kepada Allah ya. Saya sudah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala lakulna antum sadiqun maka kita katakan ya benar ya sehingga dia mengatakan saya pernah melakukan kesyirikan namun kan saya telah tobat ya itu takdir itu adalah hakikatnya memang Allah takdirkan ya namun Allah tidak menyukai zatnya ya sehingga saya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala nah barakallahu fiqh. Jadi <clears throat> mungkin nanti kalau ada yang kurang paham jangan dicerna sendiri ya karena perlu pencernaan tapi insya Allah kalau antum tidak ngantuk ya insya Allah paham. Kita akan memberikan contoh. Di sini Ibnu Utsaimin rahimahullah memberikan contoh-contoh agar kita paham. <clears throat> yang berikutnya ya. Asy-Syaikh mengatakan Wa minal adillati ala butlanil ihtijaji bil qadar ayuqala liman ihtaja bil qadar. Ya. Dan termasuk dari dalil yang menunjukkan kebatilan ya, mereka dalam menggunakan alasan takdir Allah ketika mereka melakukan kemaksiatan. Ya. Kita katakan kepada mereka Inna amamahu al-an toriqani. Ya. ya. Sesungguhnya di depan dia, ya, di depan orang ini ada dua jalan. Torikun khair wa torikun syar. Ya. Ada jalan baik, ada jalan jelek. Wahwa ya. Wa ayat qabla tori koshar, syar hal ya'lamu annallaha qaddaralahu ayat tariqus tori Ya. Maka dia sebelum masuk ke jalan yang jelek ya. di depan ada jalan yang baik ada jalan yang jelek nah apakah ya, dia sebelum masuk ini apakah dia mengetahui naam bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan dia akan masuk kepada jalan yang jelek ya. ini jalan yang baik ini jalan yang jelek dia sebelum masuk ya masuk ke jalan salah satu diantaranya antaranya apakah dia mengetahui kalau dia nanti ini akan masuk ke jalan yang jelek? Jawabannya apa? La ya'lamu bila syakin. Ya. Mesti dia tidak mengetahui. Ya. Tanpa ragu lagi, tidak ada orang yang mengerti tak, takdir. Ya. Nah. Wa idha kana la ya'lamu falimada la yuqaddiru anallaha tariqal khair. Kalau dia tidak mengetahui mana yang Allah takdirkan untuk dia ya nah kenapa dia tidak menganggap ya, dia itu nanti ditakdirkan ke jalan yang baik ya, jadi ini lagi memahamkan orang yang ingin dibenarkan perbuatan maksiat dia loh kalau saya maksiatnya tidak dengan artinya takdir Allah jangan salahkan saya ya Nah, seperti ini. Maka gambarnya tadi ada jalan baik, ada jalan jelek, ada maksiat, ada ketaatan. Bukankah kita tidak tahu sebelum kita melakukan kita itu pelaku maksiat atau pelaku ketaatan? Kita nggak tahu. Namun karena dia ingin maksiat, dia berdalil, loh saya kan melakukan kemaksiatan ini dengan takdir Allah. Ya. Kenapa kita tidak naam beranggapan sebelum melakukan ini Allah takdirkan saya ke jalan yang baik sehingga tidak melakukan ke kemaksiatan. Karena kita tidak tahu takdir yang akan terjadi. Manusia itu mengetahui takdir kalau sudah melakukan. Nah, demikian. Li'annal insana la ya'lamu ma qaddarahu. Karena manusia tidak mengetahui yang Allah takdirkan, ya, maqaddarahu Allah yang Allah takdirkan kepada dia illa ba'da ayyaqa'a kecuali setelah terjadi ya anal qadha'a kama qala ba'dul ulama karasunya takdir Allah sebagaimana dikatakan sebagian ulama sirun maktum ya sirun maktumun sesuatu yang tersembunyi dan tertutup sehingga la ya'lamu illa ba'da ayyaqa'a sehingga tidak akan mengetahui takdirnya seseorang kecuali setelah terjadi ya. wa ini kita saksikan ya. fanakulul asi maka kita katakan kepada pelaku maksiat anta akdam ta'alal maksiyah engkau ternyata mendahulukan melakukan maksiat dalam keadaan sebelum engkau melakukan tidak tahu kamu itu akan melakukan kebaikan atau tidak ya. Wahina ikda wahina ikdamuka la ta'lamu anallah qaddara halak Ternyata engkau mendahulukan yakni melakukan kemaksiatan dalam keadaan engkau tidak mengetahui apa yang Allah takdirkan. Fa idza kunta la ta'lamu limadza la khair fatali fatali khair ya. Kenapa engkau tidak ya mentakdirkan saya ini pelaku keba kebaikan ya. Nah, kita nggak tahu takdir yang jelas demikian, kita nggak tahu takdir kita. Melakukan baik atau buruk. Nah, kita nggak tahu. Kita niat baik, alhamdulillah. Namun apakah keinginan kita terjadi? Insya Allah besok saya bangun habis subuh. Ya, jamaah di soft yang pertama. Kita punya keinginan baik, alhamdulillah. Apakah kita tahu besok akan terjadi? Bisa saja kita sakit. Nah, bisa saja tiba-tiba kita melakukan safar. Nah, kita nggak tahu. Baru setelah oh alhamdulillah saya bisa sholat di soft yang pertama. Berarti Allah mentakdirkan saya untuk bisa melakukan hal tersebut. Atau naudzubillah ada orang yang nah melakukan kemaksiatan. Ternyata dia bangunnya kesiangan sehingga nggak sholat. Oh berarti takdir saya seperti itu. Namun bukan berarti nah, dengan dia melakukan kemaksiatan berdalil ya, ini takdir sehingga jangan saya disalahkan. Ya. Maka ketiga hal tersebut yang namanya uh, takdir ini perkara yang gaib, coba ya. Kalau engkau saya semoga takdirnya baik, saya sholat, puasa, zakat, birul walidain, melakukan tohid dan lain sebagainya, kan enak. Ya. Nah, barakallahu fik. Ini gambaran yang pertama. Kemudian yang berikutnya. Pemahaman berikutnya yang perlu kita nalarkan kepada orang yang ingin membela diri ketika melakukan maksiat. Ini adalah takdir Allah, jangan saya disalahkan. Anakku lelahu kita katakan kepada mereka, anta fisyu'uni dunyaka takhtarul khaira amishar. Ya. Kamu wahai pelaku maksiat, ya, naam. Kalau urusan dunia kira-kira kamu itu milih yang baik atau milih yang jelek ya kulu al khair dia akan mengatakan ya yang baik ya kamu mending sehat atau sakit ya sehat kamu mending kaya atau miskin kaya nah, ini keinginan manusia dalam urusan dunia kamu ingin makan enak atau tidak ingin makan enak dan seterusnya ingin punya rumah baik ingin Pingin punya keadaan baik? Pingin. Ini keadaan manusia. Dalam urusan dunia, kamu memilih yang baik-baik. Ya. Naam. Fanakululahu limadha. Ya. Maka kita katakan kepada mereka, fanakululahu limadha. Lakhtaru fi syu'unil akhirah mahuwa khair. Ya. Kenapa engkau memilih dalam urusan-urusan akhirat sesuatu yang tidak baik? Kalau urusan akhirat suruh sholat sama meninggalkan sholat, meninggalkan sholat. Suruh bertohid malah melakukan kesyirikan. Suruh menikah malah perzinaan dan lain-lain. Ya. Kalau urusan dunia inginnya yang baik-baik. Namun kalau urusan akhirat inginnya yang jelek-jelek. Ya. Nah, kita larkan kepada mereka. Ya. Kenapa seperti itu? Ya idza qulna lahu antal an satu safiru al Madinah. Ya. Menawarkan kepada mereka ini. Ini urusan dunia ini. Ya. Naam barakallahu Fik. Kita katakan kepada mereka, kamu sekarang akan melakukan safar ke sebuah kota. Ya. Naam. Qala naam dia katakan, "Ya, saya mau melakukan safar." Fakulna lahu kita katakan kepada dia, "Hunaka tariqani tariqus sayyar Ya, Yasar Oheru Musfalatin. Di sana ada dua jalan, jalan kiri, jalan yang tidak beraspal, jalannya jelek. Wafihi kuta utorik, di dalamnya sudah jalannya jelek, banyak perampok. Ya. Naam. Wa akhtarun di situ banyak bahaya-bahaya yang besar ya, jalannya tidak beraspal, banyak perampok. Di situ ada bahaya yang sangat besar. Ya. Ini jalan yang yakni yang kiri. Wa amat torikul aiman. Adapun jalan yang kanan fahuwa musfalat fahuwa musfalatun wa aminun itu jalan yang beraspal aman. Ya. Famin aina satu safiru. Ya. Maka engkau kira-kira akan melakukan safar milih jalan yang mana? bitakidi anahu sayakulu minal aiman. Saya yakin ya, karena dia orang yang masih benar pikirannya, kalau dalam urusan dunia dia akan memilih jalan yang kanan. Ya, ngapain saya ambil resiko? Ya. Fanaqulu lahu limada fi umuri dunya tazhabu ilal aiman alladhi fihi khair wa Kenapa engkau terhadap urusan-urusan dunia engkau memilih jalan yang kanan yang benar, yang banyak kebaikan? ya naam dan keselamatan lima adalah tadhabu ma'at tariqil aisar kenapa engkau enggak milih jalan yang kiri saja ya ya. di fihi quta'ut tariq yang mana di dalamnya itu banyak perampok wa ghairu mu'abbadin yang tidak beraspal. ya nah wa taqulu hadza muqaddarun alayya ini sesuatu yang sudah ditakdirkan kepada saya ya nah Wa kulu, ana la a'lamu al-muqaddar walakinna bin nafsi akhtaru tayyib. Ya. Saya enggak tahu takdir yang saya Allah takdirkan kepada saya, namun saya milih yang baik. Ini dalam urusan dunia, ya. Naam. Maka kita katakan kepada mereka lima ada lahtaru fi kil akhirah mahuwa ta'jib. tayyib. Kenapa engkau dalam urusan akhirat tidak memilih sesuatu yang baik? Ya. Jadi mereka itu hakikatnya mencari alasan pembenaran tidak mau disalahkan ketika melakukan kemaksiatan dengan alasan takdir. Ya, naam Nanti kita akan bawakan contoh yang terjadi naam pada Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika naam hmm, ada seorang pencuri yang tidak mau ditegakkan had yaitu berupa potong tangan. Contoh yang lain. Ida am ida amsakna wahidan minan nas. Kalau kita pegang salah seorang dari manusia, wabadakna nadribuhu dorban mubarrihan. Ya. Ada orang lewat kita pegang, ya. Kemudian kita pukul dia dengan pukulan yang membuat sakit sehingga wahwa wahwa yusahi ya. wahwa yusayyihu wa nahnu naqulu lahu hadza wa qadruh ya. Dia teriak-teriak kita kata ini takdir Allah. Ada orang lewat dipegang, dipukul, jerit-jerit, ini takdir Allah, Mas. Ya, nah. Wa kullama saha nahu Teriak, pukul lagi. Ya, dengan alasan apa? Ini takdir Allah. Ya. Nah, barakallahu fik. Fahal yuqbal hadhihi hujjah? Apa, apa apakah kira-kira secara akal kita kita dibenarkan dalil ini loh. Ini saya mukul jenengan itu takdir Allah. Orang lewat pukul lagi. Ini takdir Allah Mas, jangan salahkan saya. Orang lewat pukul lagi. Ini takdir Allah Mas, jangan salah. Kira-kira benar nggak alasan seperti ini? Ya, gak benar secara akal. Maka bitakit anahu layak balaha. Maka saya yakin nggak mungkin akan diterima. Ya. Ma'anahu idah asallah Bersamaan itu dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza qada'ullah wa qadruhu walakinna nahnu idza asainallaha fihi ma yaqbalu an naqula lahu hadza qada'ullah wa qadruhu. Demikian pula orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala mereka berdalil ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Hmm. Walihada yadkuru anna Amirul mu'minin. Di sini contohkan barakallahu fik apa yang terjadi pada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ya. Kita sebutkan di sini anna Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an, ya. Bahwasanya Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an ya, ji'a ilaihi bisarikin, didatangkan kepada dia seorang pencuri, ya. Fa amara biqat iyadihi maka diperintahkan atau dia memerintahkan untuk memotong tangannya. Li'anna sariqa yajibu an to ayadahu Karena yang namanya pencuri secara hukum Islam kalau sudah mencapai ukuran itu dipotong tangan. Ya. Faqala kemudian pencuri ini mengatakan, "Mahlan ya Amirul Mukminin, sebentar." Ya. Wahai Amirul Mukminin, Fawallahi ma saraktu illa biqada'illahi wa qadrih. Demi Allah sampai Nah, bersumpah atas nama Allah. Demi Allah saya ini nyuri kecuali dengan takdir Allah. Ya. Ingin tidak ditegakkan had. Ya. Naam. Fahuwa sadikun lakinna amamahu Umar. Faqala lahu an. Ya, mungkin hanya sekedar ini sisi kelihatannya benar. Ya memang karena takdir yang baik dan yang buruk telah ditetapkan. Namun pencuri ini dia berbicara di depan seorang khalifah yang mengerti asbabun nuzul sebab turunnya ayat, asbabul wurud sebab turunnya hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka Umar bin Khattab tidak kalah hujah. Naam. Wa nahnu la naqta'uka illa biqada'illahi wa qadrihi saya pun memotong tanganmu karena sebab engkau mencuri ini pun dengan takdir Allah Subhanahu wa taala maka Umar bin Khattab tetap na'am memotong tangannya karena tidak boleh seseorang menganggap benar amalan maksiat dia beralasan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala.